ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء العاملين ارزقنا يا ربنا طابة قبل الموت والشهادة عند الموت جنة بعد الموت أما بعد kami cintai dan muliakan para orang tua kami anak-anak kami semua Alhamdulillah kita bisa Salat berjamaah di masjid ini Semoga Allah Menggolongkan kita sebagai hamba yang Mendapatkan Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang disebutkan Nabi Wasallam. Man syahada salat al-qadah Kana fi dimnillahi subhanahu Fi Kana fi Zimmatillahi subhanahu wa ta'ala Nabi pernah bersabda bahwa barang siapa yang bisa sholat subuh seperti ini maka dia di dalam tanggungan Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk golongan orang yang dijaga oleh Allah.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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي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 وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في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 Kita lanjutkan. Kemarin masalah sampai di mana? Muqaddimah. Eh? Bismillah. Memang dalam memulai, memulai segala sesuatu kita harus dengan disunnahkan untuk memulai memulai dengan bismillah. Kul amrim dhibalin la yubda'u fi bil basmalati fa huwa aqta fa huwa ajda fa huwa abta. Kalau orang memulai segala bentuk kebaikan tidak dimulai dengan basmalah maka akan kurang berkahnya. Kalau ngarang buku, nulis buku hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik sini pun dalam nautonnya juga begitu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Abda'u aku memulai bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha kasih. Sifat sekaligus nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dengan gelar Ar-Rahman, Allah maha kasih. Kepada siapapun. Termasuk hamba yang memusuhi Allah. Kalau sudah disebut Ar-Rahim, Allah berkasih sayang hanya kepada orang yang beriman. Sehingga Ar-Rahman untuk di dunia, kalau Ar-Rahim akhirat. Kalau Ar-Rahman dunia dan akhirat, kalau Ar-Rahim akhirat saja. Karena Allah dengan Ar-Rahim hanya memberikan kasih sayang orang yang beriman. Sehingga di akhirat nanti Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang kafir yang tidak beriman. Wabirrahimi Bismillahirrahmanirrahim. Daimil ihsani zat yang selalu memberi kebaikan. Al-ihsan adalah memberikan kebaikan. Dan kebaikan Allah ini adalah bahan untuk kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan yang tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Dan sungguh, sungguh sangat banyak bahkan kalau kita merenungi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk merenungi dan tidak mampu untuk menghitungnya. Semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat terus. Dari nikmat yang selama ini mengagetkan kita, mungkin rizki, atau nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang sudah tidak kita sadari karena terus datang kepada kita. Air mata yang menjadikan mata kita mudah untuk kedip detak jantung yang menghantarkan darah. kan rasa kantuk yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa enak tidur. Rasa lapar pun nikmat dari Allah agar kita bisa makan enak dan seterusnya. Kalau bicara tentang nikmat Allah, tidak bisa kita memikirkannya. Bahkan kelincahan gigi di dalam memilah antara lidah kita dan daging yang kita makan tadi malam itu subhanallah kalau tiba-tiba hilang pemilah itu gimana kira-kira? Mungkin lidah kita akan kemakan dan masuk ke dalam mungkin. Tapi Allah pilah, ya. pun daging ya, anggap saja dimasukkan lidah juga ke mulut kita. Lidah kita bisa memilah. Dan itu juga Allah kasih dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak pernah berhenti. Mungkin di stop matanya sehingga matanya sakit, tapi nikmat yang lain tetap mengalir kepada kita dan itulah Allah yang daimil ihsani selalu memberikan kebaikan. Walhamdulillahil qadimil Awali. Segala puji bagi Allah. Dan segala kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amri dzibani la yudau fil hamdalah. Sampai di sini sudah mulai ini. Belum? Sudah. Sudah. Sampai mana bednya? Sampai di mana? Hah? Baik kalau Berarti tumas salatu atau alhamdulillah Ah, alhamdulillah sudah. Makanya kita pengen langsung tutup poin mana ini. Jadi kalau belajar sudah gitu, supaya tidak terulang. Ini loh gitu. Mana lanjutannya? Alhamdulillah sudah. Berarti kita tuh masolatu wassalamu sarmada. Tumma masolatu. Kemudian kita mengucapkan selawat. Dan subhanallah ini adat ahli al-iman wal muhib li Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan kebiasaan orang yang hatinya nyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa meninggalkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disunnahkan dalam segala khutbah khutbah apapun kecuali khutbah Jumat menjadi wajib adanya salawat dalam segala bentuk khutbah hendaknya kita mulai dengan bismillah hamdalah wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khutbah Jumat menjadi wajib itu semuanya. Bismillah tidak. Tapi kalau alhamdulillah ya. Bismillah dalam khutbah tidak disunatkan sebagai zatnya khutbah. Tapi kalau mengucapkan bismillah boleh. Di sini membaca salat kepada Rasulullah subhanallah. Salawat kepada Rasulullah Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat Man sallallahu alaihi maratan sallallahu alaihi biha ashran Barang siapa yang bersalat kepadaku sekali Allah salawat sepuluh kali kepadanya simat ahli mahabbah. Ciri khasnya ahli mahabbah dalam segala keadaan dia membaca sholawat. Bahkan dalam keadaan lupa pun kalau kita membaca sholat akan menjadi kita diingatkan oleh Allah. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Lupa. Jadi dikit-dikit sholawat. Dikit-dikit sholawat. Dikit-dikit sholawat. Dan ada janji kalau kita bersalawat sekali kepada Rasulullah. Allah bersalawat sepuluh kali. Bagaimana salawat Allah untuk kita? Gimana salawat Allah untuk kita? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Walladhi salli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nuri. Allah yang berselawat kepada kalian. Malaikat juga. Bagaimana kalau sudah Allah berselawat kepada kalian? Liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Kalian akan dikeluarkan dari segala kegelapan. Menuju cahaya. Kegelapan apapun. Kegelapan rizki, kegelapan segala bentuk termasuk dari kebodohan menjadi ilmu tidak adanya iman menjadi iman dari kegagalan yukhir yukhrijakum minad dzulumati ilan nur maka sangat layak kita memperbanyak solawat dikit-dikit solawat kadang orang tidak terbiasa nama Rasulullah disebut diam saja padahal Nabi sebut Nabi pernah menyebutkan al-bakhil orang pelit Allah dikatakan pelit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idza dzukirtu indahu wa yusalli disebut namaku di sampingnya tapi tidak pernah bersolawat kepadanya. Selalu ala Nabi Muhammad. Biasakan dengan salawat. Kita biasakan dalam hidup kita untuk dikit-dikit salawat. Luar biasa. Ini murah meriah. Mudah diucap. Akan tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya besar. Tanda sambung hati kita ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan dengan salawat, salawat, salawat. Sermada selamanya. Tidak pernah berhenti. Jadi salawat yang terus menerus kita penginnya. Dan solawat itu yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah. Solawat paling bagus adalah solawat Ibrahimiyah adalah yang pernah diajarkan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Itu salawat paling bagus. Tidak ada salawat melebihi ini. Akan lebih solawat banyak. Termasuk solawat nariyah tibil kulub gak bisa menyamai dengan solawat ini. Karena solawat ini langsung yang membaca dan memberikan contoh adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bolehkah kita membuat solawat? Ini pertanyaan besar. Ada sebagian orang yang dikit-dikit lidahnya mengatakan ini solawat tidak benar, ini bid'ah, sesat dan sebagainya. Hukum membuat adalah bukan sesuatu yang terlarang. Sehingga ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Karena menyusun salawat itu, inti salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuman kadang dikasih tambahan. Dan tambahan itu ada sangkut pautnya biasanya dengan hajat kita atau sangkut pautnya dengan sifat Nabi atau nama Nabi. Jadi ada membuat salawat bukan suatu terlarang. Bahkan imam muhaddithin. Kalau kalian ditanya siapa yang berikan contoh dari ulama? Eh para ahli hadis. Para ahli hadis semuanya membuat salawat baru. Apa itu salawat? Salawat barunya para muhadis. Misalnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Setiap kali beliau menyebut nama Nabi Muhammad, pasti di belakangnya diberi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Imam Bukhari menempelkan kalimat bid'ah di dalam kitab sahihnya. Gak usah, gak usah dalilnya, gak usah berat-berat ya. Ini adalah. Nanti detail detailnya ada lagi. Ada orang mengatakan bid'ah, salawat gak boleh kecuali salat ya. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Imam Bukhari setiap menyebut nama Nabi selalu di belakangnya kata sallallahu alaihi Imam Muslim pun sekabar menyebut nama Nabi selalu di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang picik pandangannya. Kalau tidak membid'ahkan orang lain tidak enak, menyalahkan orang lain. Subhanallah. Jadi membuat salawat adalah bukan sesuatu yang terlarang asalkan maknanya benar. Makna yang penting. Tidak bertentangan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam makna solawat itu pun ada hajat kita. Termasuk solawat fatih yang kita buat, yang kita baca itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wa nadhir. Al-Bashir adalah sifat Nabi. Yang memberikan kabar gembira. Karena itu solawat dakwah. Solawat pembuka. Untuk usaha, segala usaha kita pengen dibuka oleh Allah. Allah masya wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wa nadhir. Nadhir yang mengingatkan kita akan neraka, hukuman Allah. Agar kita terus ingat. Nabi datang dengan memberikan kabar kebaikan. Nabi datang juga mewanti-wanti agar kita jangan terjerumus dalam neraka. al Alladzi tanfatihu bihi abwabul khair. Yang dengan Nabi Muhammad akan terbuka segala bentuk kebaikan. Wa tanghaliqu bihi abwabul syarri dan akan tertutup segala pintu kejahatan. Dengan Nabi tertutup lihat. Jahat yang paling jahat adalah kekufuran. Kalau ada orang berbuat jahat, tidak ada jahat melebihi daripada kejahatan orang kafir. Kejahatan syirik. Maka di saat seseorang dibawa kepada keimanan, berarti dia telah keluar dari dari kejahatan yang paling besar. Siapa yang membawa kita kepada keimanan? Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, yang Al-Qur'an menyebutkan menyebutkan innaka wahai Muhammad engkau la tahdi memberikan petunjuk ila sirati mustaqim kepada jalan yang Allah, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai. Jadi Nabi membawa kepada kebenaran. Maka kalau kita katakan Nabi adalah pembuka segala kebaikan bukan sesuatu yang salah. Yang membuka hakikatnya memang Allah. Memberi hidayah siapa sesungguhnya? Allah. Tapi ternyata Nabi Muhammad pun digelari oleh Allah sebagai yang memberi petunjuk. Kadang orang berlebihan. Hidayah dari Allah saja. Baik, hidayah dari Allah. Tapi Nabi pun bisa memberikan bimbingan kepada kita. Cuman hidayah hakiki adalah dari Allah. Tapi kalau kita katakan, ya Rasulullah berikan kepada aku petunjuk, bukan syirik. Kalau kita berkata Nabi memberikan petunjuk kepada kita bukan syirik karena Allah di dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan innaka engkau wahai Muhammad la tahdi sungguh engkau akan berikan petunjuk. Loh, Nabi disebut la tahdi. Sehingga Nabi namanya juga al-hadi. Ila sirati mustaqim. Yang memberikan petunjuk ke jalan yang Allah ridai. Cuma kadang orang berlebihan. Ini hidayah dari Allah saja. Jangan disebut Nabi Muhammad memberi hidayah. Innalillah. Hakikat hidayah memang dari Allah. Tapi Allah pun menggelari Nabi dengan inna kalatahdi tahdi. Engkau akan memberikan petunjuk. Ila surati mustaqim kepada jalan yang yang lurus. Maka, maka boleh kita mengatakan Allah. Nabi Muhammad pembuka segala kebaikan. Ada sebaikan mengatakan syirik, solawat-solawat seperti solawat nariyah. Katanya solawat syirik, innalillah. Bagaimana dikatakan syirik? Solawat bil kurub, solawat syirik. cikit semuanya syirik-syirik. Kalau tidak faham maknanya, atas Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masalah. Salim salatan kami atas salim selamat taman ala sayyidina Muhammad adali. Dengan salat kepada semoga terima kepada Nabi Muhammad ditan Kallu bihil uqad. Akan terurai dengan Nabi Muhammad segala kerupatan kerutan hidup ikatan-ikatan. Watang fariju bil korb akan terung terbuka dengan Nabi segala bentuk ke kerupetan, kerupakan, kesusahan. Watubda bihil hawaiju dan akan diselesaikan dengan Nabi segala hajat. Memang betul. Ini adalah salawat tawassul, hawaiju. Watuna bihir rohaib dengan Nabi Muhammad akan didapat semua semua cita-cita. Ini bukan syirik yang memberikan cita-cita kita Allah. Yang akan menguraikan itu adalah Allah SWT bi dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sambung kita kepada Allah melalui Nabi. Wa Dengan Nabi Muhammad akan diturunkan hujan. Akhirnya kita minta kepada Allah, Ya Allah berkat Nabi Muhammad turunkan hujan. Ini katanya kalimat syirik. Karena salawat Nabi adalah syirik. Kasihan mereka itu. Padahal kalimat yustasqa ini ada di dalam hadis Imam Bukhari. Dalam bab salat istisqa. Coba kalian buka suatu ketika. Bab salatul istisqa. Bagaimana dalam kitab Sahih Bukhari di saat itu menyebut Nabi, ada sanjungan yang diberikan oleh orang kepada Nabi. Disebutkan wa yustasqa biwajhihi. Dan diturunkan hujan biwajhi karena Nabi saw Alaihi Wasallam persis kalimatnya ada di Sahih Bukhari. Jadi yang mengatakan salawat nariyah adalah syirik, <laughs> berarti juga mengatakan Imam Bukhari adalah syirik. Ada keunikan sebagian manusia itu kalau dikit-dikit mengatakan syirik. Baik, salawat. Jadi jangan lupa salawat wassalam. Biasakan dengan salawat. Salawat yang paling banyak Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu paling ringan. Kalau bisa sempurna salawat Ibrahimiyah, kalau tidak, apa salat yang kau suka sesuai dengan hajatmu dan keinginanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairi man wahada. Imam ahli tauhid, sebaik orang yang bertauhid adalah Rasulullah imamnya ahli tauhid yang mengajarkan kepada kita tauhid. Sebaik-baik ahli tauhid adalah Nabi saw. Mengenalkan kita dengan Tuhan yang Maha Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa alihi dan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi di sini ada lima pendapat. Pertama adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabul kisah Ashabul kisah adalah orang yang dikerudungi oleh Nabi SAW dengan kain di saat beribtihal, mubahalah, bermubahalah. Mubahalah itu angkat sumpah dengan orang kafir. Karena orang kafir selalu menghina Nabi, mengolok Nabi, akhirnya mubahalah. Siapa yang benar, maka akan selamat. Yang tidak benar akan diturunkan musibah. Orang kafir ketakutan. Dan Nabi waktu mubahalah, dimasukkan ke dalam kisah tersebut kisah kain adalah beliau Sayyidina Muhammad SAW Kemudian Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Ali bin Abi saya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Ini bil ittifaq. Lima ini adalah ashabul kisah yang sekaligus disebut sebagai ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya adalah yang disebut ahli kisah, yang disebut ahli bait adalah semua dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Semua adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Eh, ini ini ketiga, ini ketiga, ini ketiga. Yang kedua adalah ashabul kisah. Ashabul kisah ditambah dengan azwaju istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dengan ahli dikatakan ahli fulan adalah zaujatuhu. Aina ahluk? Sampai dalam bahasa itu, aina ahluk? Di mana keluargamu? Maksudnya adalah istri. Maka tidak benar kalau istri Nabi tidak termasuk dalam ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang kedua ahli Nabi adalah zaujat Nabi, keluarga istri Nabi juga masuk kepada ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ketambahan daripada Ahsal Qaisa, istri Nabi ditambah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib semua keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib sampai hari ini disebut sebagai ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah orang orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa semuanya ada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah orang yang punya keimanan semuanya insyaallah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf di tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita hendaknya bersalawat kepada ahli bait Nabi, jangan dipotong. Jangan kau bersalat sallu alaiya salatin batra. Jangan engkau bersalat kepadaku dengan salat yang putus. Salatnya enggak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja tidak disambungkan dengan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalau berselawat ditambah wa ala alihi. Untuk untung wa sahbihi. Dan siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi adalah dengan tiga syarat. Yang pertama adalah hidup menemui Nabi di saat sama-sama hidup. Menemui Nabi di saat sama-sama hidup. Menemui Nabi di saat sama-sama hidup. Yang kedua adalah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga mati dalam keadaan iman. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi tidak disebut sebagai sahabat. Jika ada orang ketemu Nabi tapi tidak beriman, Abu Jahal <laughs> nggak bisa disebut sahabat Nabi. Atau bertemu kepada Nabi beriman tapi murtad tidak disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat tiga harus terpenuhi untuk disebut sebagai sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena beliau bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu kepada Nabi waktu Nabi hidup, beriman kepada Nabi, kemudian mati dalam keadaan beri, beriman. Yang bertemu Nabi setelah Nabi hidup meninggal tidak disebut sebagai sahabat. Ada ketemu Nabi setelah meninggal adalah babul karamah. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man ra'ani fil manami safairani yaqinan fa inna syaitana la tamatsalu bih." Barang siapa yang bertemu denganku di dalam tidur, ia akan bertemu denganku di alam nyata. Jadi bisa saja nanti bertemu dengan Nabi di alam nyata. Dan ini bab karoma. Maka kalau ada seorang alim ketemu Rasulullah tidak akan berubah menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sudah meninggal. Jadi syarat sahabat ada tiga, harus tahu. Ringkas biasanya kita itu memahamkan karena anak itu yang praktis itu satu tiga itu langsung paham itu. Ya, jadi apa yang disebut sahabat Nabi? Langsung tunjuk aja siapa? Abu Bakar, semuanya begitu. Ya, Usama, semuanya. Ada ada sahabat kecil, sahabat besar. Sahabat kecil adalah ketemu Nabi waktu dia kecil. <laughs> Udah balik, masih kecil. Seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kecil. Tapi ketemu Nabi dalam keadaan beliau adalah beriman Islam karena anaknya orang Islam. Itu sahabat Nabi SAW. alaihi wasallam. tabi dan para tabi'in. Tabi'in adalah orang tabi'in adalah orang yang tidak bertemu Nabi tapi bertemu dengan sahabat Nabi. Tabi'in adalah ketemu para sahabat Nabi. Tidak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya tabi'in. Waman tabi' dan semua yang mengikuti lebih umum lagi Waman tabi' dan salawat kepada Nabi, para sahabat dan semua Waman tabi' dan semua orang yang mengikuti lah. Ini Waman tabi' ini lebih umum. Bukan sekedar tabi'in. Waman tabi' adalah semua orang yang mengikuti sabila dinil jalan kebenaran. Jadi kita di Nabi ini pengarang Pengarang ini mendoakan semuanya. Bersalawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Bersalawat kepada ahli bait Nabi, keluarga Nabi, dan sahabat Nabi. Dan sampai kita pun didoain. Waman tabi. Semua orang yang mengikuti kita. Mengikuti. Sabila dinil haqi mengikuti jalan kebenaran. Khair muftadi. dan dia tidak membuat suatu bid'ah. Tidak mengada-ngada. Tidak membuat bid'ah. Ya? Tidak membuat bid'ah. Nah bid'ah nanti apa sih bid'ah? Bid'ah itu bukan seperti yang sering dikembar-kembarkan orang. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Itu bukan definisi bid'ah. Itu definisinya fitnah itu namanya. Karena suka membuat fitnah dengan kalimat itu. Kalau ada orang yang berkata bahwasanya semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, hancurlah hidup ini. Ini pun bid'ah yang kita pakai. Yang kita pakai adalah bid'ah. Dan para sahabat pun melakukan bid'ah, membuat perkantoran, mengumpulkan mushaf adalah bid'ah. Mereka bilang, ya, ah, ya, semuanya bid'ah, kulla bid'atin dolalah, kulla dolala, finnar. Ya, itu kalau hadis yang dihafal untuk membid'ahkan orang lain. Ada kaidah bid'ah itu apa sih? Bukan semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Bagaimana itu? Itu bukan Al-Qur'an, itu bukan kalimat dari Nabi. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan Nabi adalah bid'ah. Nabi mengatakan kulla muhdatsin bid'ah apa ini? Sementara ada hadis Nabi yang berbunyi coba. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithlu ajri fa'iliha mithlu ajri man amila biha barang siapa yang membuat satu hal yang baik hadis sahih Apakah mereka buta dengan hadis ini? Man sanna, biar barang siapa membuat. Membuat sunnah, maksudnya membuat sesuatu. Fil islami di dalam Islam. Artinya bukan yang ada pada Nabi. Kalau ada Nabi, yang manfaat, man amila atau man ittaba' Man sanna dengan kalimat. Barang siapa yang membuat. Fil islami di dalam Islam. Sunnatan hasanatan, sesuatu yang baik. Walahu maka bagi orang tersebut ajruha. Pahala kebaikan tersebut wa ajruban 'amila biha dan pahala orang yang mengamalkannya. Apa sih kebaikan yang pernah kita buat? Program membuat satu metode metode nahwu, metode sorab itu kan bid'ah semuanya nggak pernah ada. Waduh, pahalanya ngalir terus. Semuanya itu mendukung syariat. Memang ada ilmu nahwu, ilmu sorab nggak ada. Ilmu bid'ah semuanya itu. Pada zaman Nabi ada yang musorab. Kemudian zaman Imam Ali bin Abi Thalib, zaman Abu dua Ali. Di saat menemukan orang pada bahasanya salah-salah. Ilmu mustalah hadis, ilmu bid'ah semuanya. Ilmu baru maksudnya. Cuman ada orang terkopo-kopo dikit-dikit bid'ah semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah bid'ah. Ada definisi bid'ah dan sekarang bukan makamnya untuk bicara tentang definisi bid'ah. Ada definisi bid'ah yang panjang adalah kul. Bid'ah adalah tarikatun fid ini. Ada sebagian ulama mendefinisikan sampai 15 definisi. Dan dari 15 definisi, definisi tentang bid'ah atau 11 uh, eh, belasan definisi, di antara belasan definisi tersebut ternyata tidak ada yang definisinya begini. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, nggak ada. Itu tidak tahu definisi dari mana yang sangat masyur. Coba kalau ada orang berkata semua yang tidak ada, semua yang tidak ada pada Nabi sekarang adalah bid'ah. Ente naik mobil bid'ah semuanya. Suruh naik onta nanti kamu. Nanti pulang ke mana Malaysia Naik onta sana tuh. Jangan pakai pesawat itu bid'ah. Wah, maksudnya ini bedakan antara bid'ah dunia sama bid'ah akhirat. Dari mana Nabi tidak menjelaskan seperti itu? Yang Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalat finnar. Dari mana engkau memilah membedakan antara dunia dengan akhirat? Antara agama dengan urusan dunia. Mereka tidak bisa memilah itu. Maka yang benar bid'ah yang disebutkan oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah Wa kullal dhalalatin finnar ini bid'ah syar'iyyah. Semua bid'ah adalah sesat. Secara syar'i. Tapi ada bid'ah secara bahasa. Ada bid'ah secara bahasa. Nah, kalau bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru. Kalau sudah dikatakan bid'ah secara bahasa, maka masuk di dalamnya hukum yang lima. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Seperti hukum-hukum syara' yang lainnya. Dari mana kita paham itu ada bid'ah yang lughawiyah? Kalau semua bid'ah adalah sesat, lalu mereka membedakan, ya yang sesat itu kan bid'ah yang urusan agama, urusan ibadah, tapi kalau urusan teknologi bukan bid'ah, baik. Kalau begitu yuk kita datang saja kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab waktu mengomentari orang lagi sholat malam dalam bulan Ramadan dengan kumpul dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab diimami oleh satu orang ramai apa kata Sayyidina Umar nikmatil bid'atu hadhihi sebaik-baik bid'ah adalah ini loh kok ngomong sebaik-baik bid'ah ini Sayyidina Umar gak bener nih begitu Nabi Umar Nabi Sayyidina Umar langsung ngomong nikmal bid'atu hadhihi sebaik-baik bid'ah ini loh. ini bid'ah bahasa menurut bahasa bid'ah ini hal yang baru ini sebaik-baik hal yang baru nikmal bid'ah ini makanya ada orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Habislah semuanya bid'ah, ada bid'ah semuanya. Pengen semua orang dimasukkan ke neraka. Kullu bid'atu dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Pengen neraka, neraka, neraka. Baca Yasin kumpul-kumpul bid'ah, baca zikir bareng-bareng bid'ah. Aduh. Selawatan bid'ah. Bubarlah kayaknya konser semuanya nanti. Kita perlu jujurlah dalam menilai agama ilmu tuh. Kita perlu dialog yang tenang, yang sejuk, bukan dengan hawa nafsu. Jadi mana bid'ah? Bid'ah. Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf. Sayyidina Umar bin Khattab membuat perkantoran. Dan banyak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baik ini masalah bid'ah. Baik yang pertama ilmanu billahi iman kepada Allah wa ba'du. Setelah timah ini, kalimatul fasli dan memang seandainya ada ada setelah mukaddimah baru setelah itu wabadu setelah itu semuanya yuk kita mulai al-imanu billahi iman kepada Allah fa'alam ketailah biwujubil ma'rifati akan wajibnya kita untuk mengetahui min wajibil lillahi wajiban kewajiban kewajiban kewajiban yang harus kita yakini ada pada Allah isri nasifah ada 20 sifat Tolong dibinakan. Ini maksudnya. Sifat wajib Allah itu maknanya adalah sifat yang wajib kita yakini. Bukan Allah wajib melakukan sesuatu. Tolong ini bedakan. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Menurut akidah ahli sunnah. Allah tidak wajib menyiksa orang kafir dan Allah juga tidak wajib memberikan pahala orang yang beriman. Tidak boleh kita menyifati kepada Allah dengan kalimat Allah wajib melakukan. Tidak ada. Kalau sudah dikatakan Allah wajib, Allah tidak iradah lagi. Jadi diatur oleh kita. Tidak ada yang mewajibkan bagi kepada Allah sesuatu apapun. Akan tapi yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Bukan kita mengatakan Allah wajib melakukan. Dibedain ini. Sebab kadang kalangan santri, ah, santri yang pemula itu baca, karena baca nih, wajib-wajib bagi Allah. Jadi wajib bagi Allah untuk melakukan gini. Enggak, enggak ada. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Itu akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan akidah mu'tazilah. Mereka mewajibkan kepada Allah. Misalnya semua yang berbuat baik wajib Allah beri pahala. Yang berbuat dosa wajib Allah hukum. enggak pantas kita mengatakan Allah wajib. Dan sifat wajib itu, ini catatan pertama itu. Yang dimaksud sifat wajib adalah sifat yang wajib kita yakini ada pada Allah. Ini catatan penting. Yang kedua adalah kalau sempatnya nyatet mencatat. Saya biasa kalau dengan anak-anak saya kalau tidak dicatat. Jadi faedah dari guru lebih lebih penting daripada yang ada di dalam kitab. Sebab kalau kitab itu ada, tidak akan hilang kemanapun. Tapi kalau faedah dari guru kadang diucapkan sekali, tidak diucap dua kali. Jadi catatan bagi saya lebih mahal daripada kitabnya sendiri. Sebab kitab itu sudah jelas. Akan tapi guru itu kadang membaca kitab yang lainnya dihadirkan dan tidak dikeluarkan yang kedua kalinya. Nah ini kadang-kadang. Makanya saya mengajari anak-anak di pondok sana itu biasakan mencatat. Apalagi nanti kita selalu menghadirkan faedah kayak catatan 1, 2, 3. Begitu adalah tidak ada di kitab-kitab lain kecuali kita mencarinya dengan susah payah. Makanya yang tidak biasa mencatat itu lambat belajarnya. Kalau saya langsung bukunya yang paling mahal. Yang paling bagus. Kenapa? Agar buku itu tetap kita jaga karena harganya mahal. Yang paling bagus. Dan catatannya jelas. Jadi terus. Sehingga kalau ditanya orang kita sudah kita sering baca catatan. Ada orang ditanya orang masih bulat buka kitab lagi. Sudah lari jamaahnya nanti. Kita ingin yang kita belajar hari ini hafal hari ini selesai. Dengan gampang. Seperti empat lima anak pendapat lima ahli bait ada lima Kalau anak-anak belajar dengan kita besok tak tanya langsung mendadak harus bisa. Ahli ada lima makna, langsung. Ahli ada apa sih? Ahli apa sih kemarin? Bagus, tapi lupa saya. Nggak ada kalimat itu. Bagus, catat. Nah, ini menggerakkan tangan itu penting sekali bagi tulap ini. kecekatan. Jadi belajar tidak susah ternyata. Asalkan caranya benar. Ada di pondok tuh belajar kita bolak-balik hatam itu. Ngeluarkan masalah saja nggak bisa. Sehingga banyak salah fikih salah faham itu. Kita selalu menyajar fikih salah faham, Karena belajarnya hanya menghatamkan dari awal akhir nyembelih ayam, awal akhir nyembelih ayam. Karena tidak dengan mencoba mengeluarkan permasalahan di di luar untuk dihafal. Kayak gini. Yang kedua adalah lihat. Sifat wajib tidak hanya 10. Ini sebagian daripada sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah tidak berbatas, bukan hanya 20. Makanya kadang-kadang pertanyaan, loh kok sifat wajib doa Allah 20? Yang lain bagaimana? Nah kan. Allah kan maha kasih, maha iya. Ini sebagian dari sifat wajib. Bukan semua sifat wajib. Sebagian dari sifat wajib Allah adalah 20. Jadi yang lain masih banyak. Akan tapi kenapa dengan 20? Karena 20 ini yang mengundang konflik. Bukan mengundang konflik. Banyak orang salah paham di antara yang 20 ini. Kalau tentang Allah Maha Kasih, Allah Maha ini selesai. Gampang begitu mudahnya. Tapi untuk yang 20 ini mengundang perdebatan antara kita dengan kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah dan seterusnya. Misalnya masalah qudrah, masalah iradah, masalah kalam. Karena mengundang perdebatan sehingga dikumpulkan oleh para ulama, ini harus dibahas secara detail dan khusus agar kalian selamat. Tentang wujud Allah yang pertama. Ya. Fallahu dan Allah mawujud. siapa wujud. Ini dibahas. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat badihi. Sangat gamblang. Bahasanya Allah itu ada. Sudah kami biasa sampaikan pernah pertanyaan lalu lihat. Allah itu ada, badihi jiddan. Sangat gampang untuk ini. Karena apa? Fitrah semua orang yang berakal itu mencari Tuhan. Dimanapun tempatnya. Coba. Tidak ada satu kaum Kecuali mereka pasti menuhankan apapun yang mereka yakini. Jadi fitrah mencari Tuhan itu sudah fitrah ada pada manusia. Di tengah hutan menuhankan ketua sukunya. Di Jepang menuhankan matahari. Di Paris versi sana menuhankan matahari er, api. Jadi menuh, mencari Tuhan itu sudah fitrah manusia. Kalau orang berakal selalu secara otomatis itu akan mencari Tuhan. Cuma karena mereka itu tidak ada pembimbing, maka salah alamat. Sehingga matahari dianggap sebagai Tuhan. Biarpun di tengah hutan, coba kita masuk komunitas di tengah Tuhan, pasti ada yang dianggap Tuhan. Di tengah hutan. Semua manusia ini kesepakatan. Kesepakatan orang bahakal, kecuali dahriun atau orang yang tidak percaya, apa namanya, ateis. Ateis itu sebenarnya, biarpun dia tidak percaya adanya Tuhan katanya. Tapi dia tergiring mempercayai sesuatu yang besar. Bagaimana terjadinya alam semesta ini? Dia mengatakan proses. Apa proses? Dia mempercayai sesuatu yang nggak jelas. Proses apa sih? Ya dari ini nih. Nah, yang mengucapkan dia terjadinya alam ini hanya karena kebetulan saja. Dan mulai gila lagi. Mulai semakin gila. Kamu paham tidak kebetulan? Ajak ngomong ya benar. Kebetulan. Tidak ada yang mengatur. Jadi kebetulan begitu proses alami, <laughs> alami ya. Jadi terjadinya ini. Ini adalah semesta ini kebetulan. Baik, ente aja ngobrol yang lebih tenang lagi. Kamu tahu tidak kebetulan? Kalau seandainya saya bisa membuat kebetulan 15 kali, 15 kali kebetulan. Setiap kali saya main badminton, kayaknya saya jadi juara dunia. Jadi saya ini, kalau saya serp, melempar kok masuk ke net, ngantuk ke net, langsung ke tempatnya lawan, dapat poin berapa? Satu kan? Ini namanya kebetulan ya. ya bisa nggak saya buat 15 kali? Kalau saya bisa buat begitu 15 kali, mah hebat. <laughs> Kebetulan tuh dari berapa serp yang saya lempar itu saya, itu dua sekali atau dua kali itu kan kebetulan ya. Ah, kebetulan masuk lagi. Kalau saya bisa membuat 15 kali jadi juara dunia. Nggak percaya kalau saya bisa membuat kebetulan 15 kali. Bisa nggak? Saya bisa. Kebetulan 15 kali. 15 kali saja kita tidak bisa terima kok kebetulan. Sekarang ini semesta matahari mengikuti garis edarnya. Nggak berbenturan, bukan 15 kali. Ribuan kali. Nyambung tidak dia itu yang bicara kebetulan. Kamu sudah gila kayaknya. Ada kebetulan itu Eh, kebetulan. Nggak sengaja. Kebetulan. Ini semuanya planet mengikuti garis edarnya dan berjalan sesuai dengan tidak berbenturan. Gak ada kebetulan ini. Ada yang ngatur, jadi yang mengatakan tidak ada Tuhan itu betul-betul jauh daripada kebiasaan orang yang berakal. Semua orang berakal mencari Tuhan. Menemu apa? Menganggap Tuhan yang dianggap melindunginya menjauhkan dari segala malapetaka. Cuman mereka salah alamat. Karena mereka salah alamat, maka mengatakan Tuhannya adalah Firaun, Tuhannya adalah pohon besar, Tuhannya matahari, Tuhannya bintang, Tuhannya angin. Kalau ada angin topan mereka langsung sujud. Ada karena Tuhannya lewat. Jadi macam-macam. Akan tapi kita ialah ada petunjuk syariat. Pada dasarnya kita tidak sama dengan mereka mempercayai adanya tuh Tuhan. Baru setelah itu apa lah? Ini lo lihat. Begitu cerdasnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi setelah mempercayai adanya Tuhan baru nah Tuhan tuh kamu sudah jelas ya percaya adanya tuh Tuhan baru sekarang beri sifat-sifat. Tuhanmu adalah dahulu. Lah Firaun dulu dilahirkan kok jadi Tuhan? Gak mungkin dong. Ketua suku kan anaknya ketua suku. Gimana kau jadikan Tuhan? Gak mungkin dong. Patung kau Tuhan kan kemarin kamu yang buat. Nah ini. Jadi harus maka. Maka, maka. maka sifat Tuhan adalah qadim. Dahulu dan dahulu. Dan dahulu yang tidak berbatas. Saya lihat. Inilah Kenapa kok para ulama ahli akidah kita itu mengatakan Allah qadim? Tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis sifat namanya qadim. Tapi diisyaratkan dalam Al-Quran wal awwalu wal akhiru. Cuma pakai istilah qadim untuk semakin detail di dalam pemahaman dalam falsafah. Dan memang kita tidak urusan dengan falsafah, cuma falsafah penting untuk mengukuhkan saja. Bagaimana mana khidam Allah dahulu? Sebab kalau kita kita tempatkan di sini, Allah maha dahulu. Jadi tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Kalau ada yang mendahului Allah, berarti Allah itu baru. Berarti Allah dibuat dan diciptakan dan bukan Tuhan lagi. Allah dahulu. Dan kalimat dahulu gimana? Qadim yang tidak berbatas. Tidak berbatas bagaimana? Ya tidak berbatas sudah. Saya nggak bisa nerima. Dan nah, memang itu di luar jangkauan akalmu karena bukan urusan akalmu, urusan imanmu yang mempercayai Sebab kalau Allah ada yang mendahului berarti Allah diciptakan, Allah baru. Berarti kalau Allah ada yang mendahului, ada pertanyaan lagi, siapa yang membuat yang mendahului Allah? Maka diletakkan Allah yang paling dahulu. Ini adalah maka setelah itu, keyakinan yang dibangun. Al-Qadim, Allah Maha dahulu. Qadim, Qadim. Dan tidak sampai sampai itu. Qadim yang dahulu tidak diciptakan. Nanti ada dialog tentang wujud Allah itu melalui ini, melalui tentang wujud Allah gimana kadang-kadang ada orang untuk meyakinkan Allah itu ada. Biasanya dialog sederhana. Suatu ketika ada seorang Arabi, orang kudungan itu ditanya, "Bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan Allah sementara kamu tidak melihatnya?" Orang kudungan itu berkata, "Kalau aku melihat kotoran unta kayak begini, aku sekali langsung aku yakin tadi ada unta di sini." Kalau ada bekas kaki berjalan di padang pasir, pasti nanti ada orang lewat. Nggak ada bekas kaki, nggak ada kakinya. Kotoran unta nggak ada untanya. Jadi kalau aku melihat semesta ini, pasti ada yang membu membuatnya. Dan dialog sederhana mungkin kita akan ber, seolah-olah kita pergi ke sebuah tempat. Masuklah ke salah satu wilayah dan subhanallah. Wilayah dengan pintu gerbang yang cantik. Kita masuk ke dalamnya. Di tempat tersebut ternyata ada rumah yang luar biasa indah dengan hiasan-hiasan yang menarik sekali, ukiran-ukiran dan seterusnya. Kemudian kita tanya kepada yang jaga di rumah itu. Aduh, Pak, ini arsiteknya orang mana? Siapa yang buat ini? Megah, cantik. Tiba-tiba orang di situ berkata, "Oh, Pak, mohon maaf. Ini rumah terjadi dengan sendirinya." Karena tiupan angin menjadikan lubang itu." Ya ini, ini orang sedang ah, lah nih. Pasti ada yang membuat. Bahkan biarpun kita tidak tahu yang membuat, kita secara otomatis mengatakan yang membuat. Begitulah hakikat. Saya tidak pernah tahu ada yang mem eh, saya, kita tidak pernah melihat pembangunan musola ini. Coba coba. Kalau ada yang sok pinter, waduh, kalau saya tidak melihat yang buat saya nggak bisa percaya. Kayaknya langsung dibilang gila itu orang. Musola ini pasti berdiri, ada yang membuat. Biarpun kita tidak pernah ada, tidak, tidak pernah melihat yang membuat. Pasti ada yang membuat, ya betul tidak? Pasti ada yang membuat apa saja. HP yang ada di sakumu itu, wah itu HP terjadi dengan sendirinya itu. Nggak ada itu sebenarnya. Pasti ada yang membuat. Bagaimana dengan sesuatu yang kecil ini saja harus ada yang membuat? HP kecil di sakumu harus ada yang membuat. Kecil, remeh, ringan tuh harus ada yang membuat. Bagaimana dengan ini musola kecil? Bagaimana dengan jagat raya ini nggak ada yang buat? Tambah gila lagi ini orang. Oh yang kecil saja orang nggak percaya kalau nggak ada yang membuat terjadi dengan sendirinya. Sementara proses kalau yang membuat adalah proses kan sangat gampang, namanya kecil ini prosesnya. Bayangkan ini gesekan, gesekan, ah, lalu membuat genteng itu kan ada hujan rintik-rintik akhirnya bentuknya kayak genteng genteng. Orang nggak percaya. Sesuatu yang kecil saja akal kita tidak percaya kalau tidak ada yang membuatnya. Bagaimana dengan raksasa ini, jagat raya semesta? Lalu orang berkata nggak ada yang membuat, gila pasti dia. Maka Allah wujud, Allah maha ada. Jadi kita bisa mempercayai sesuatu biarpun kita tidak pernah melihatnya. Dan banyak kisah. Kita bisa percaya melalui berita. Pernah ke Amerika atau tidak? Saya tidak pernah ke Amerika. Dan tidak pengen ke Amerika. Kecuali untuk dakwah saja. Karena kita punya anak santri dari Amerika. Saya tidak pernah lihat Amerika. Tapi Amerika itu beneran ada sih? Hah? Atau cerita hayal itu? Ah. Amerika benar ada? Benar ada. Dan mana tahu? Katanya ya Katanya. Ternyata kita bisa mempercayai sesuatu biarpun kita tidak pernah beli melihatnya. Singapura. Wah, Malaysia dari Malaysia. Ada. India kayak apa sih? Karena berita yang datang kepada kita terus-menerus menjadikan kita percaya. Jadi kita bisa mempercayai sesuatu tanpa kita harus melihatnya. Melalui berita. Melalui berita. Orang yang suka mendustakan berita itu ya lebih banyak sakitnya. Mendustakan berita. Hanya berita nanti dalam Islam ada aturan mainnya. Siapa yang membawa berita? ketulusan orang kejujuran orang tersebut sehingga nanti dalam riwayat hadis ada yakuna adilan misalnya ada itisal sanad adil tamau dabat salamatu minasyudud ini kan harus ada syarat-syarat perawi hadis itu adapun Al-Qur'an jelas perawinya adalah mutawatir kalau sudah berita Al-Qur'an langsung yang memberitakan adalah sekelompok umat, sekelompok umat, sekelompok umat sampai kepada Nabi saw maka Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Jadi dalam membawa berita pun dalam Islam ada aturannya. Jadi dengan berita pun kita bisa percaya akan adanya sesuatu. Adalah ngasih tahu, ya abahmu datang bawa duit. Ah nggak percaya, saya tidak melihat. Nah ini kan gila orang itu. Ya pergilah tuh kasih duit selesai. Nah semacam itu ya. Jadi wujud Allah Subhanahu wa taala kemudian qadim, kemudian baqi Allah Maha abadi. Selagi kita katakan Allah Maha dahulu, maka yang seiring dengan itu Allah Maha abadi. Kalau dikatakan Allah berakhir loh. Terus bagaimana nanti urusan dunia, surga dan seterusnya? Allah abadi. Sebab kalau dikatakan Allah bisa rusak berarti Allah berpermulaan. Segala yang menemui perubahan adalah pasti bukan sesuatu yang dahulu. Nanti kalau dialog mantek, ada dengan bahasa al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis wa kullu hadin yahtaju ila muhdithin. Bumi itu adalah segala yang berubah itu pasti baru. Dan yang baru pasti ada yang membuatnya. Dunia ini berubah. Kemarin nggak ada bangunan, ada bangunan. Pohon kecil, gede. Ini kan mini, mini miniatur dari dunia itu. Jadi semua itu membuat perubahan sebetulnya. Ada perubahannya sedikit demi sedikit. Tapi kalau dilihat dari global ini seolah-olah ada berubah. Semuanya berubah, lihat. Sungai di rumahmu semakin kecil, sadar atau tidak? Jalan semakin lebar. Ada perubahan semuanya, nggak ada yang tidak berubah. Hanya rembulan saja kita lihat dari sini tidak berubah karena kita jauh, matahari tidak berubah. Bumi kalau dilihat dari dari rembulan sana juga tidak berubah. Jangan kan rembulan naik pesawat saja tidak kelihatan. Padahal di rumah ada gerakan macam-macam ada murah nih. Perubahan semuanya berubah. Semua yang berubah adalah baru, semua yang baru tentu ada yang membuatnya. Itu adalah kaidah. Dalam mantek. Baki. Allah Maha abadi. Tidak akan rusak karena Allah yang menciptakan semuanya. Yang meneki, yang meyakini hidup Allah berakhir adalah kufur. Dia dipilih oleh para orang Muslim dengan siapa 20 karena ini mengundang undang dialog. Sebab kalau sudah kita yakin Allah Maha Dahulu dan Allah Maha Abadi, lihat kasih sayang Allah pun juga dahulu dari dahulu ada dan abah abadi sampai di surga nanti. Coba kalau misalnya mengetahui Allah Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang, tapi tidak yakin kalau Allah Maha Abadi, berakhir dong surga nanti. Sehingga itu tidak dibahas Mas Rahman Rahim yang dibahas yang paling penting ini. Cuman ini dasar tangan-tangan usil mengatakan, kenapa harus batasi sifat 20? Siapa yang membatasi? Dihadirkan sifat 20 karena ini mengundang dialog panjang. Agar orang kalau sudah benar sifat 20, yang lain selamat. Allah maha memberi rezeki, coba. Tapi kalau dikatakan Allah berakhir hidupnya, berakhirlah rezeki. Ya Tidak bisa. Tapi kalau sudah katakan Allah abadi, baru sifat yang lainnya ngikut nanti. Allah maha kasih, Allah maha memberi rezeki. Allah, Allah. alas, Allah maha abadi. Sehingga orang kafir pun akan ketakutan bahasanya Allah abadi kalau menyiksa ya selamanya kamu. Ya nanti ya salah Allah nyiksa saya kan Allah matikan beres sih saya nggak ada. Yuk. Jadi harus yakin bahwasanya Allah Maha Abadi, Qadim. Kemudian setelah itu mukhalif lil khalqi bil itlaqi. Ini pembahasan panjang insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang mukhalafah hawadis pembahasan paling panjang dan nanti khilaf antara kita dengan orang-orang yang akidahnya sesat adalah ribam. al mukhalafah lil hawadisi berkenaan tentang ayat-ayat Ar-Rahman wa al-Arsy Allah di atas langit. Ini ini pembahasan detail yang jangan sampai salah masalah itu maka harus dengan dengan di waktu yang khusus nanti insyaallah. Baik ini adalah masalah akidah ringan ya. Karena hujan teman-teman ada datang yang motor kehujanan. Masya allah dapat ilmunya. Ada hal lain mungkin masalah fikih ya. Kita ingin juga menghadirkan fikih. Ke depan kalau tidak pakai safinatun naja kita akan hadirkan fikih Cuman Buya pengen ini kayaknya Buya belum ngasih komando. Semua yang belajar dengan Buya bawa kertas, percuma Kalian bukan Imam Syafi'i yang mendengar langsung hafal. Makanya nah, termasuk kelemahan cara pendidikan itu yang kita amati adalah tidak biasa mencatat. Sehingga keterangan sebanyak apapun lepas begitu saja. Sementara belajar bisa dengan waktu singkat. Kita harusnya prinsip yang saya pelajari hari ini tidak boleh saya ulang. Artinya tidak perlu saya mengulang karena apa saya paham dan saya mencatatnya. Tapi ada kebiasaan mengong, nah, Maka insya Allah kita tidak banyak-banyak membawa catatan dan catatan rapi. Kalau tidak mencatat kalah dengan yang mencatat. Nanti bisa saya dudukkan dengan anak santri tahfidz anak SD. Nanti saya bingung dengan karena mereka biasanya kan mencatat. Padahal bukunya ada. Saya punya buku. Bukunya ada, tapi tidak boleh mereka baca buku. Karena apa? Kalau sudah ada buku biasanya ngelantur. Nah, ini wah, sambil baca sendiri karena dia baca bisa paham. Gurunya nerangkan tidak didengar, baca kitab pun, mungkin baca bukunya pun nggak sempurna pahamnya, rusaklah. Kita lebih senang untuk yang praktis ini adalah dengan mencatat. Baik kita langsung saja bab hmm, fikih saja ringan. Fikih nanti pentimah fikih ketahuilah bahwasanya yang harus kita belajar di antaranya yang paling penting adalah kewajiban-kewajiban fardu ain, sholat, puasa dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang sholat harus ada mukaddimahnya. Syarat-syarat sholat. Kita bicara sholat ada syarat sholat. Dan syarat sholat diantaranya adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dan untuk bisa bersuci ada alat. Makanya kalau para fukoha itu membicarakan, eh tak tahu yang bicara masalah air, apa punya dengan sholat? Babul miyah, yang pertama masalah air. Karena apa? Salat ada syarat. Syarat salat diantaranya adalah berwudu dan bersih dari hadas dan bersih dari najis. Dan untuk bisa berwudu ada namanya apa? Air. Maka dibahas panjang lebar tentang air ringkas. Air yang bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari najis sederhana. Wa anzala minas sama'i ma'an Fa'angzala minas sama imaan kami turunkan dari langit air. Jadi kuncinya semua yang turun dari langit wa kullu ma naba'a minal ardi semua yang keluar dari bumi itu adalah air, air ya, bukan minyak. Semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari bumi adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu dalam bentuk apapun dan warna apapun. Ya. Kalau sudah mendengar kalimat buya dalam bentuk apapun warna apapun tidak bakal mengundang pertanyaan. Dan kalau ditanya langsung faham. Coba tanyakan kepada santri gede yang mondok baca Fathul Mu'in. Kadang dia tanya, kalau ada air kopi turun kopi turun dari langit, boleh tidak pakai wudhu? Coba santri yang ngelantur, yang nggak pernah mencatat, bingung. Boleh nggak ya? Hah? Sudah dikatakan dalam bentuk apapun, ya bolehlah. Kok pusing kan begitu ya? Memang ada orang buat kopi di sana? Tidak ada. Biarpun warna itu warnanya warna kopi. Ini makanya kalau tidak catat nanti belasan. Makanya Buya memberikan rumus-rumus yang orang susah faham makanya. Dan banyak santri, santri fatul Mu'in hatam bulat balik itu. Tapi ditanya masih bulat saja. Karena memang saya baca fatul Mu'in dan saya yang saya keluarkan ilmu fatul Mu'in. Kita perlu ketangkasan dalam mengeluarkan permasalahan. Semua yang turun dari kalau turun air susu, boleh pakai butuh? Boleh, bukan susu itu. Dari langit siapa yang mencuri susu? Ada sapi di atas. Dalam bentuk apapun. Selesai. Di bumi. Di Pontianak, hitam. Pontianak hitam. Di mana? Di sini warnanya putih ya air. Alhamdulillah. Ada sebagian darah di luar Jawa itu putih. Apa hitam? Kayak kayak teh. Boleh atau tidak? Ya bolehlah asli dari sini. Kecuali yang sudah dicampuri dengan air kopi. Tidak nyampur. Jadi itu adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu dan untuk mandi besar. Sekaligus untuk mencucikan dari najis. Sederhana kalau mau belajar kayak gitu. Jangan muluk-muluk sudah. Kadang-kadang begini ini menjadi kepusing. Dan coba saya tes tanya. Boleh tidak air kopi ini? Coba di pondok gede sebelum dikasih mukotimah kayak begini langsung. Boleh tidak ya kita mau, kalau hujan kopi kan suatu ketika ada karomahnya. ada nih ada turun air susu. Hujan, bolehlah kita butuh dengan susu, Bingung, dijamin bingung dia. Gimana ya? Nah, nah, Apa nah, nah, nah. boleh? Udah boleh susu kok. Ayo, ribut itu nanti sama temannya. Tapi kalau saya kasih rumus, yang keluar dari bumi, turun dari langit dalam bentuk apapun, bukannya air, dalam warna apapun. Dalam warna apapun. Selesai. Kemudian para ulama membahas tentang air, Biasanya saya ringkas. Air ada empat. Yang pertama air suci mensucikan. Sesuai dengan yang biasa kita pelajari. Cuma detailnya saja yang sering ditinggalkan. Saya beri contoh satu aja hari ini. Biar ada kerinduan untuk belajar fikih. Kalau belajar itu tidak faham itu numpuk sesuatu yang tidak faham Jadi sumpah belajar. Jangan sampai melewati permasalahan kecuali harus faham Kalau tidak faham itu numpuk sesuatu yang tidak faham Dan jangan sombong dengan ilmu. pun sudah baca minhaj belum tentu. Kita sudah ketemu orang belajar minhat fatul Mu'in, ngajar fatul Mu'in 6 kali. Ditanya masalah bulat. Kenapa? Sama orang hafal Al-Quran, belum tentu dia bisa mengeluarkan ayat-ayat tertentu. Karena belum terlatih. Tolong keluarkan ayat head, nggak ngerti. Sementara anak kecil kita yang baru menghafal Quran, ayat head. Ya saluna akan lima anil mahid. Wudu, ya yuanna, ya yuladina Karena membiasakan itu penting. Tidak cukup orang belajar. Hatam min awal ilal akhir. Hatam nyembelih ayam. Hatam nyembelih ayam. Bahlul. Perlu metode belajar sekarang itu. Makanya saya beberapa anak-anak mahasiswa sudah belajar kan mulu-mulu. Tidak usah pakai kitab gede. Saya membuat kurikulum sendiri. Sedikit. Di saat kalian membaca kitab gede, ternyata semuanya sudah dari otak kalian. Coba, kalau belajar dengan Buya nanti dari ringan ini, kalian baca kitab Fathul oh gampang sekali. Cuma di Fathul Mu'in itu belum dirinci. Acak dari sini sebut, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini. Sekarang kita rinci. Air suci mensucikan, coba. Yang pertama. Kedepan saya tidak mau ngajar kecuali semuanya bawa buku yang bagus dan mahal. Catatan. Dan jadikan catatan tidak boleh hilang sampai saya mati. Saya punya catatan kecil tidak pernah hilang. Dan saya masih punya catatan. Biarpun ini bukan yang untuk saya ajarkan. Catatan untuk saya sendiri. Kalau saya ngajar bukan yang saya ajarkan. Saya tidak akan baca. Kalau saya baca, kalau pelajaran yang saya ajarkan saya bawa bukunya itu saya pastikan berarti saya tidak tidak benar. Kalau saya ngajar fatul korib saya tidak boleh baca fatul korib. Hanya beberapa matan saja yang bisa menghafal. Tikit. Mestinya kita harus apa Baca santri biasanya kita yang baca santri krok gitu. Kitab apapun yang baca santri kita nggak usah baca. Karena apa? Guru juga harus belajar dong. Guru itu bukan terjemahkan. Ada sebagian guru terjemahkan baca. Abda'u aku memulai bismillah terjemahkan. Terjemah itu bukan memberi ilmu, bukan. Baca bulul marom terjemahkan, baca ini terjemahkan, terjemahkan itu. Kita perlu memberikan wawasan, pemahaman. Kalau terjemahkan kita orang Arab, Membaca kitab bisa, tapi belum tentu paham mereka. Kita perlu faham, Nah. Paham itu. Ada kan metode menerjemahkan? Sorongan? Ha, ya, sudah sorok sorok. Sebulan hatam kitab tebel. Alhamdulillah. Nanti kita baru lagi. ganti kita baru lagi. Tidak perlu banyak kitab. Nah, satu, dengan catatan-catatan kecilmu, di pojoknya ini-ininya. Keluarkan nanti. Air ada empat. Air ada empat. Air yang suci dan mensucikan. Yang pertama. Saya beri satu aja hari ini. Fikih itu harus kuat. Mulai dari semuanya harus kalian tuh kuat bener. Kalau tidak kuat, lemah, kalian tidak senang dengan fikih. Air ada empat. Yang pertama air suci dan mensucikan. Sederhana sebetulnya kayaknya. Cuman lihat detailnya nanti. Yang pertama air suci dan mensucikan. Maksudnya suci dari dirinya adalah suci dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Lah air yang suci dan mensucikan itu siapa? Ya tadi itu air yang masih asli, Istilah pikirnya air mutlak dan sebagainya. Kadang orang tanpa bingung, air mutlak. uang. Sudahlah, pokoknya yang masih asli tadi. Asli yang turun dari langit, keluar dari bu, bumi. Itu yang bisa menjadi air yang pertama suci dan mensucikan. Air asli yang belum dipakai untuk bersuci, belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya dan tidak bercampur dengan najis. Air suci dan mensucikan adalah air asli yang pertama tadi. Dalam definisi yang pertama, yang turun dari langit. Semua air coba sederhana. Buya masukkan definisi. Air suci mensucikan adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang belum satu. Digunakan untuk bersuci. Mangga silakan. Dua. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya selain air tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Tiga, ini. Tidak bercampur dengan najis. Coba. Air suci mensucikan adalah air yang pertama tadi keluar dari bumi, turun dari Yang pertama, belum digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah tidak bercampur dengan sesuatu. Yang ketiga adalah tidak bercampur dengan najis. Sebab kalau sudah dipakai, namanya bukan air suci mensucikan, namanya air mustakmal. Kalau bercampur dengan sesuatu air kopi, suci aslinya dikasih kopi. Nggak boleh dipakai wudhu lagi ya. Kalau bercampur dengan najis, air mutana, najis, air najis. Jadi dalam mendefinisikan air yang asli tadi, biasanya pakai istilah air mutlak, mutlak, mutlak, mutlak, pusing ya. Ya, sudah disederhanakan sudah. Jangan bicara sama orang awam dengan istilah air mutlak. Kita tidak perlu dengan istilah, yang penting paham. Coba, lebih mudah. Pokoknya air ibu yang keluar dari bumi, turun dari langit ya. belum dipakai wudhu, belum mustamal. Tidak bercampur dengan suatu yang lainnya, tidak kena najis. Langsung ada air segelas. Air segelas. Boleh nggak dipakai wudhu ini? Ditanyakan, sudah pakai wudhu belum? Belum. Campur dengan yang lainnya tidak? Tidak. Kena najis nggak? Enggak. Boleh nggak? Selesai. Orang awam dikitukan, bu, air mutlak, waduh, waduh, waduh. Ustadznya juga bingung kadang-kadang jelaskannya. Kenapa harus pakai istilah? Kita perlu menyederhanakan pemahaman. Lah ulama dulu kok pakai begitu? Ulama dulu mah cerdas, yang diajak ngomong juga cerdas. Sekarang banyak nonton sinetron yang diajak ngomong. Ya harus pakai bahasa yang lebih sederhana lagi. Jelas kan? Jadi itu air yang suci mensuci kan selesai. Ketemu sudah judulnya. Air gelas, air galon, air kemasan. Saya tidak menyebut air aqua. Aku ada Yahudinya loh ya. Jangan beli air aqua sama sekali kalau sudah sekampung dengan Buya. Kalau beli air adalah air yang produk Indonesia saja. Sebab aqua itu ada apa? Danone, Nestle, semuanya itu ada. Ada bagian daripada uangnya adalah untuk untuk Yahudi sana. Beli lokal, belinya tetangga aja. Untuk untuk ngasih pahala, ngasih ngasih apa? Ngasih rezeki dengan tetangga dan seterusnya. Enggak apa susah. Ya, nanti usulan nanti tim dakwah bilang akhirnya dirubah. Nah, malam akhirnya aku semuanya. <laughs> Perlu kita dari yang kecil-kecil ini. Nyumbang Palestina sudah enggak. Nyumbang orang Yahudi tambahan. Kan kacau kita ini. Mana iman kita ini? Jangan ngentengi loh urusan begini. Jangan ngentengin. Saya kalau terdesak saya tidak akan beli. Nggak ada lagi baru. Haus nggak ada lagi kecuali akhirnya itu saya beli. Saya beli air lokal miliknya Pak Haji. Ini Kue juga susu, ada susu asli tambah enak. Nggak usah pakai Nestle, dan non seterusnya. Loh kok ekstrim? Oh bukan. Kita merubah perlahan demi perlahan. Kita pengen produk kita ini perlu. Jangan kalah sama orang Korea. Orang Korea itu jarang pakai mobil Jepang itu. Saya ke Korea itu Hyundai semuanya. Biasa pakai produknya sendiri. Kenapa? Kembali kepada masyarakat. Ini kita orang Ayam kayak tadi malam aja ayam dipotong sendiri goreng, nggak usah pakai Kentucky Fried Chicken. Produk dari mana itu kan begitu. Nah, ini jadi kita perlu membiasakan dengan hal-hal yang kecil tapi ternyata itu bermanfaat. Kecuali nggak ada lagi yang dimakan kecuali itu baru nggak ada pilihannya. Kenapa ngomong itu tadi? Air ya, air kemasan itu dia. Boleh nggak dipakai wudhu? Orang awam kalau dikatakan boleh lupa nanti. Tapi kalian beri pemahaman ibu Air ini boleh karena apa? Aslinya masih dari bu, bumi. Kemudian belum dipakai, belum ini jadi paham. Kalau hanya kalau hanya dikatakan apa? Sah, begitu saja besok lupa. Tanya lagi, boleh enggak? Boleh. Karena keraguan-keraguannya adalah sudah dibentuk, dikemasin begitu ya. Bukan dari sumur, gelas kayak waktu diminum. Jadi ada lagi sebab kesalahpahaman di kampung. Contoh, karena memahamkan ustadznya tidak dengan detail. Contoh, kalau ada orang lagi head, rambutnya jatuh atau kepotong kuku, rambutnya jatuh. Bingung nggak mereka? Dikumpulin ya, lalu di dicuci dulu sampai kalau hilang ribut. Akhirnya tanya ustadz, ustadz gimana kalau ada orang motong rambut waktu head atau waktu junub? Wajib dicuci, wajib dimandikan. Kalau kita mengatakan nggak usah, nggak bakal diterima. Ya Pak? Kayaknya di hati di, di benak kalian mengatakan wajib dimandikan kan? <laughs> Karena dengar pikir salah paham, pikir ngantur. <laughs> Siapa yang mengatakan wajib memandikan? Ya, Ghazali menukil iya, tapi hakikatnya bukan. Kenapa kok begitu? Coba dipahamkan nih caranya paham. Santri pun kadang nggak ngah itu. Santri saya di santri di pondok masih mengatakan rambutnya orang head harus disimpan dan wajib dibandingkan wajib. Dari mana pemahaman itu? Coba. Ini babnya bab apa sih dibahas? Bab so salat. Orang salat syaratnya harus suci dari hadas dan suci dari na najis. Kalau orang habis hadas besar wajib mandi. Karena apa? Badannya mau dipakai untuk salat. Rambutnya yang potong dipakai salat enggak? Hah? Baru nyambung kalau digituin, baru ngah. Ustadznya baru ngah kadang-kadang gitu. Iya, iya. Orang oh, rambut dipotong gak dibawa sholat kok. Ini kan babnya masalah sahnya sholat. Kita perlu fikir yang jelentreh, nggak usah rubuh. Kitabnya tebal minhaj, empat jilid, lul di atas kepalanya. Sederhana kita. Kalau begitu kan nyambung. Ibu, kuku yang dipotong itu nggak dibawa sholat. Nggak usah dicari. Rambut yang sudah dipotong nggak dibawa sholat. Kalau tangan ibu dipotong ya sudah, dari bawah sholat. <laughs> Kadang-kadang ini kalau tidak di, dijelentrehkan itu susah, nggak bisa nerima orang awam. Kita perlu belajar fikih yang sederhana. Buya itu belajar fikih, Buya itu tua dari kecil belajar fikih dong. Sepuluh tahun belajar fikih, mau tak adik fikih. Belajar Buya fikih, jadi ngerti ini ya fikih. Makanya Buya pengen mengemas fikih yang gampang gimana. Sebab PK itu kalau dibahasakan ceramah itu susah kadang-kadang. Orang belajar PK itu jenuh. Cuman kita pengen ngajar PK tidak jenuh gimana? Orang harus paham dong. Ini salah satu contoh saja ya tadi ya. Cuman karena ada khilaf misalnya Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang motong kuku, motong rambut, ya yub'atu kiamat qiyamah dijulumban nanti nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan junud. Maka sunnah dimandikan. Sun sunnah tidak wah wajib. Selesai. Kenapa tidak wajib? Karena tidak dibawa untuk salat. Begitu sebaliknya kalau kalian punya rambut panjang 10 meter, kalian junub, biarpun 10 meter tetap wajib di mana? Karena rambut itu dipakai apa? Dibawa sholat selesai. Ini memahamkan. Beliau memberikan pelatihan di beberapa pesantren. Saya hanya ingin mengajarkan. Cuk kita sekarang itu menyajikan sampai kita ngomong. Banyak orang ilmunya banyak. Dalam bahasa Buya adalah, oh masakannya enak. Pesantren-pesantren gede itu masakannya enak. Cuman perlu berlatih untuk menyajikannya. Sederhana ini. Baik kita kembali kepada air, anak-anakku semuanya. Air sederhana. Cuman harus catat. Kalau tidak catat, dia tidak akan ulang ilmu ini kedua kali. Ilmu tidak diulang dua kali, tidak tambah-tambah ilmu nanti. Dan biasanya kalau belajar dengan Buya, pertemuan berikutnya saya tanya pelajaran kemarin. Karena ilmu berikutnya dibangun di atas ilmu sebelumnya. Ilmu berikutnya dibangun di atas ilmu sebelumnya dan seterusnya. Yang kedua adalah air suci dan tidak mensucikan. Jadi perlu dipilah jadi dua lagi. Air suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Suci pada dirinya tapi dia tidak bisa mensucikan yang lainnya. Suci pada dirinya. Kopi suci. Sehingga kalau kita digebir su kopi, boleh tidak sholat kita? Baju kita kena kopi. Sholat, sah, sholat. Sah. Sah. Karena kopi tidak na najis. Kadang orang bingung begitu. Karena kopi tidak najis. Kopi adalah suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik air yang kedua adalah air suci tapi tidak bisa digunakan untuk mencucikan tohir tohir mutohir Ini ada dua. Yang pertama air mustakmal. Yang kedua air mutakhir Yang pertama air mustakmal air yang sudah dipakai. Yang kedua adalah air mutakhir air yang berubah. Jadi cabang-cabang ini harus kita pahami. Air mustakmal yang kedua ada yang berubah. Air yang mustakmal ada dua cabang lagi. Air mustakmal ada dua. Mustakmal yang digunakan untuk raf'ul hadas menganggap hadas. Yang kedua, air mustakmal liizalatin najas itu menghilangkan najis. Ada air bekas menghilangkan najis, ada air bekas untuk mengangkat hadas, Mengangkat hadas besar dan hadas kecil ada dua lagi cabangnya di atas. Jadi yang pertama adalah air mustakmal. Mustakmal yang pertama adalah il hadas untuk mengangkat hadas. Kalau kalian tidak menulis tidak bakal bisa mencakup ini semuanya. Percuma makanya. Biasakan dengan mencatat. Ilmu itu adalah mencatat. Kalau ada catat, padahal ini kawan, kalau kalian menggambar, red, rinci, kalian pulang ke rumah tuh melihat pintas cok langsung ingat. Karena tadi faham waktu dengar. Tapi biarpun sekarang paham, nanti sampai di rumah nggak ada yang dilihat lagi, hilang. Coba itu begitu gampangnya belajar. Jangan sampai belajar banyak kita ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, nggak paham-paham gitu. Karena salah caranya belajar. Kok belajar kok susah bener ya orang ini? Kadang-kadang begitu. Karena tidak ngerti cara belajarnya. Jadi kalau gambaran kerangkanya yang Buya hadirkan tadi ini, coba kalian tulis. Nanti di saat kalian membaca lagi lihat, sepintas kok lihat tak nyambung. Kenapa? Waktu saya cerita paham. Nah, Air mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah dipakai ada dua. Mustakmal raf'al hadas untuk mengangkat hadas. Untuk mengangkat hadas, ada dua. Hadas besar sama hadas kecil. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan berwudu. Maka air mustakmal yang disebut sebagai air mustakmal karena digunakan untuk mengangkat hadas Sekarang ada pertanyaan sepintas saja. Pernah tidak menemukan di pondok? Ada air sebak, air gelas kecil. Kalau ada air segala, ada air sedikit. Kemudian saya masuk ke tangan saya, saya aduk-aduk. Namanya air apa? Hah? Mustamal. Nah ini biasanya disebut, ini sebagai air mustamal, ini di pondok. Karena yang ngomong orang ngantuk. Bagaimana disebut air mustamal? Oh tangan saya saya masukkan, loh saya hanya pengen minum saja kok. Saya ini, enggak kan? Karena tidak detail. Dan ini saya banyak loh. Wasa pernah saya dimarahi di, di mondok itu kan ada padasan, padasan itu ada air yang pakai itu loh. Saya itu tuh pakai tangan, dimarahi. Wah mustakmal, mustakmal. Dia tidak ngerti apa air mustakmal. Jadi pikir setiap air kesentuh tangan jadi air mustakmal. Ini kan keyakinan di masyarakat. Ustadznya pun kadang punya keyakinan salah. Siapa yang mengatakan air mustakmal hanya kesentuh tangan? Diaduk pakai kaki pun tidak akan mustakmal. Sebab yang namanya mustakmal di rafil hadas untuk kata syaratnya lima. Syaratnya ada tiga. Coba. Syaratnya ada tiga, lihat. Ini baru ngah nanti, lihat. Makanya belajar tuh gak usah gede-gede, gak usah. Kalau dengan Buya itu sederhana. Itu seperti kalian belajar fatul Mu'in. Syarat yang pertama, airnya sedikit. Jadi nggak ada air mustakmal jika air satu kolam gede. Airnya sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari dua kolah. Dan dua kolah itu kalau ukuran 60 cm panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi 60. Perkiraan liter 216 liter kurang lebihnya. 216 liter. Itu kalau kurang dari itu namanya air sedikit. Jadi yang namanya air mustamal adalah air yang sedikit, syaratnya sedikit. Nggak ada mustakmal air banyak. Kalau kita mandi di, di lautan nggak ada mustakmal di situ. <laughs> Tapi air mustamal adalah airnya sedikit satu. Yang kedua, air yang sudah digunakan untuk basuh yang wajib. Basuhan wajib itu basuhan yang pertama loh ya. Basuhan yang kedua pun tidak menjadi mustakmal. Apalagi disentuh tangan, diinjak sama kaki tadi anehnya tadi. Ya. Yang kedua adalah apa? Air yang air tersebut digunakan untuk yang wajib. Dan basuhan wajib itu basuhan yang mana? Yang pertama. Jadi basuhan yang pertama. Ah, ini loh yang menjadi mustakmal nanti. Kalau basuhan yang kedua tidak akan jadi mustakmal. Basuhan yang kedua. Hmm. Yang ketiga, yang terpisah. Yang terpisah dari anggota yang kita basuh. Ah, yang netes. Ini loh baru netes dari dagu kita. Kenapa? Sudah dipakai. Namanya mustakmal. Gimana kisahnya air yang dibakar sentuh tangan saya jadi mustakmal itu? Kesalahpahaman di pondok. Lihat ngantuknya orang pondok. Coba, pernah dengar kan di pondok begitu? Ya, jujur aja ini. <laughs> Di mana ilmunya itu? Sa ustadznya salah paham. Gak ada itu mustahil. Diaduk dengan tangan pun tidak mustahil. Siapa yang ngomong mustahil? Lah ini loh yang saya maksud tuh fikih itu sederhana. Kesentuh mustahil aja. Dan saya melihat sendiri itu buat, Saya baru makan, ada paket kecil, saya ciduk tangan. Mustahil, mustahil. Saya kan keliling pondok biasanya saya mengambil ijazah pondok, pondok apa namanya? Pondok Ramadanan itu. So, pondok, pondok, pondok ini. Ya pun saya di pondok Bangil, saya kadang-kadang ngambil berkah di tempatnya kiai ini kayak ini. Cuman ya itu santrinya itu hanya air mustamal dipikir kesentuh tangan mustamal tidak tahu itu. Itu kan ilmu yang di dapur waktu masak. Hanya katanya, katanya, katanya begitu. Saya ajib. Makanya akan dirubah pemahaman ini. Gak boleh setengah paham. Nah, hanya kalau belajar setengah-setengah macam capek, malu lah. Sudah ngomong di mimbar, salah lagi. Jelas? Jadi air. Di mana ini ah, ada di kitab V.K. syarat ini cuman syarat itu tidak dijejer. Buya saja ngeluarkan buya jejer. Coba ambil kitab yang lainnya, kitab air mustama. Eh, syaratnya disebutkan, cuman tidak dirinci satu dua tiga. Ada tapi buya jejerkan biar semakin paham jelas. Maka kalau sudah air itu sedikit kok sudah dipakai untuk basuhan yang pertama menjadi mustakmal. Ada air satu bak. Kalian mau mandi besar, ini supaya kebalikannya ini. Kalian mau mandi besar. Anggotanya mandi besar itu mana sih? Sekujur tuh tubuh. Lah kalian niat, saya niat mandi besar. Kalian celupkan jari kalian angkat. Air apa itu namanya? Eh, masih belum nyambung. Mustahmal dong karena airnya sedikit digunakan untuk bakso yang wajib. Sudah terpi mustahmal. Padahal sekali tangan tuh. Saya niat mandi besar. Aduh mustakmal. Ya bener kalau itu baru bener mustakmal. Waktu nyentuh air saya niat mandi besar. Tapi kalau saya tidak niat mandi besar, ulah kablok, ulah kablok. Ya enggak. Kenapa? Basuhan yang wajib. Ya Allah gampangnya belajar fikih itu. Cuman kadang fikih teks tapi tidak dibarengi dengan pemahaman karena santrinya malas nyata. Makanya saya paling tidak senang kalau ada santri nggak mau mencatat. Sampai suatu ketika ada ustaz saya tahu ustadz yang latar belakangnya pondok semacam itu, saya ingatkan. Tolong ditulis. Dicatat sebab banyak orang salah salah dalam hal ini. Saya ngelirik, saya dia dia mencatat. Dia tidak mencatat. Subhanallah. Allah memang buka betul di depan kita itu. Besoknya siaran radio permasalahan yang sama. Salah. Eh, ah, rekamnya itu juga ini Ustaz. Makanya suruh nyatet, nggak mau nyatet. Iya itu ya, nggak biasa. Nah itu yang harus dirubah. Sudah diingatkan, saya sadar mengingatkan dia sebab saya itu. Ada satu ustaz. Catat, tolong catat dia nggak nyatet. Besoknya siaran di radio pas masalah itu. Hmm. Jangan ngentengin mencatat itu penting. Dan kalau mencatat kan tidak susah, oh, saya diktinya pelan-pelan kok. Bukan ceramah yang harus dicatat. Satu, dua, tiga. <laughs> Hai. Sederhana sebetulnya. Apalagi yang susah. Yang susah adalah kalau kalian susah. kalian tidak mau cara. Jadi guru itu punya metode. Saya itu ngajar head. Pusing saya itu ngajar head bertahun-tahun. Tetap orang bingung. Akhirnya punya merumuskan head baru. Tapi tetap madhab syafi'i tidak keluar dari ulama. Cuman rumusannya aja bari, baru. Jadi perlu kita membuat kemasan, mengemas. Ilmunya ulama terdahulu, ilmunya lautan. Saya bingung saya dengan ulama terdahulu itu. Cuman kita sesuaikan dengan bahasa orang awam. Jadi paham sederhana ya. Itu apa tadi? Musta'mal li raf'il hadasi. Yang kedua musta'mal li izalatin najasati. Yang kedua ini syaratnya lima. Syaratnya lima. Yang pertama adalah untuk mengangkat hadas, mengangkat najis, apa membersihkan najis. Ayakun al-ma'u waridan. Hendaknya air itu yang didatangkan. Ini perlu sarah panjang. Jadi kalau kamu punya air sedikit, hati-hati. Jika sorbanmu najis, kok airmu sedikit. Sedikit itu berapa sih? Kurang dari dua Kalau air mau sedikit, awas jangan hati-hati. Jangan air dulu baru kamu ceburin. Najis semuanya nanti. Tapi hendaknya dibalik. Taruh di bak, bak kosong, airnya dituangkan. Yakunal ma'u waridan, airnya yang datang. Yang kedua, ayakunal ma'u qalilan, airnya sedikit yang kedua. Air sedikit harus didatang kan Kecuali di kolam. Biarpun kita baju najis celupin diangkat sudah suci. Ayakuna waridan, ayakuna qalilan. yang sedikit dan air yang didatangkan. Ayakuna lama umun fasilan minal maghzuli. Hendaknya air itu terpisah dari yang dibasuh. Jadi setelah ini najis dibak, kita siram, cukup menggenang. Lalu baju ini kita angkat. Ini sudah suci. Air yang tertinggal itu loh namanya air mustahil mal izalatin najasa. Tinggal airnya waridan sedikit. Airnya yang di, airnya sedikit. Airnya didatangkan. Yang ketiga airnya terpisah. Sudah kita angkatkan ini. Ya. Yang keempat, airnya tidak bertambah beratnya. Kalau bertambah beratnya ini ketambahan kencing jangan-jangan. Kemudian airnya tidak berubah, jadi kuning. Wah, kuning kena empuk nanti kan. Jadi selagi airnya tidak berubah, tidak bertambah beratnya, sudah terpisah Kemudian air tadi didatangkan namanya air mustakmal. Lah syarat lima ini kalau kamu rusak itu menjadi masalah beda. Contoh, jadi masalah lima syarat ini kalian harus paham benar kalau belajar fikih. Dari lima syarat ini kalau tidak kalian penuhi bisa naik bisa turun itu air. Contoh, air sedikit. Ya, sarannya air sedikit baru nanti sisanya bekasnya disebut air mustamal. Kalau airnya banyak jadi mustamal tidak? Tidak berarti naik, Pak. Air banyak, ya. Satu kolam. Kita tuang, tuangkan di air. Baknya bak isinya adalah 300 liter. Baru bajunya kalian angkat. Jadi mustamal enggak? Tidak, karena airnya air bah, banyak. Berarti tetap yang pertama air suci dan mensucikan. Yang kedua, lihat. Airnya hendaknya didatangkan. Tapi kalau airnya didatangi, Air yang didatangi. Ini ada baju najis. Air sedikit saya masukkan. Bukan mustahamat. Menjadi air najis. Turun. Nah, ya. Naik Harus paham betul. Gak boleh. Menjadi air najis. Sebab kaidahnya kalau ada air sedikit kejatuhan najis menjadi air na najis. Ini kan kaidah. Turun. Turun pangkat ke bawah. Paham atau tidak? Makanya kalau belajar jangan sampai nggak paham. Ini kaidah dengan Buya. Saya tidak suka ada orang lewati masalah nggak paham, lempeng saja, selamanya tidak paham. Jadi setiap permasalahan itu kita detail, justru kalau paham tuh enak coba. Saya jamin seneng setelah itu belajar fikih kalau paham. Yang menjadi masalah tuh nggak paham kitabnya kegedean dok. Waduh, gede ini Tumbuh tiga lagi kitabnya. Tidak seperti itu, nak. Saya tidak perlu seperti itu. Saya perlu kalian paham, berikan pada saya. Saya pengen punya kampus apa pesantren mahasiswa hanya begini, berikan waktumu satu jam saja setiap hari. Mateng kan? ini kalian duduk dengan orang yang baca kitab gede pun kadang-kadang dia bakal malu dengan kalian ini. Karena dia sering salah paham, ilmunya tidak pernah dicatat kayak begitu. Ilmunya hanya ngandalkan di kitab gerambiangan. Kayaknya, kayaknya. Kayaknya seboleh. boleh. Fatwa kok kayaknya. Kayaknya nggak sah. Kayaknya sah, nggak ada kata kayaknya. Baik. Syarat yang ketiga. Di saat air belum terpisah misalnya. Air sedikit misalnya, baju, air didatangkan. Betul kan? air sedikit kemudian didatangkan tapi bajunya belum diangkat gimana hukum airnya karena bajunya belum diangkat dia masih tingkat yang pertama air suci dan mencu naik ke atas jadi kalau seandainya kalian punya baju kena najis kalian taruh di bak kemudian setelah itu kalian tuangkan Brrr, air tak tanya apa ya Allah saya belum wuduk nih airnya sudah habis wudhu di atasnya ambil hmm, satu Kenapa kau boleh wudhu? Karena air ini belum menjadi air mustamal. Kenapa? Karena belum terpisah. Nyambung atau belum? Nggak boleh setengah nyambung. Belajar setengah nyambung. Empat tahun di kampus. <laughs> Eh, sederhana sedikit. Baik, yang ke syarat yang keempat. Lah kalau bertambah wazannya, ayazidah waznu. Kalau bertambah beratnya, Berarti ini ketambahan jangan-jangan tambah kotorannya ini. Jadi kalau bertambah tidak boleh. Cuman ini kira-kira nggak -kira, harus timbang. Mau wudhu kan mau nimbang-nimbang susah bener nih. Ini perkiraan saja. Yang keempat adalah berubah. Kalau berubah langsung turun najis. Kalau bertambah turun ke bawah. Jadi nah najis. Kalau memenuhi syarat babnya mustamal. Kalau syarat kolilnya menjadi banyak naik ke atas. Gitu loh. Jadi ya harusnya sudah sampai di sini saja. Ini gambaran saja. Kalau belajar PK itu tolong mencatat dan faham dihafal. Nggak bertentangan, nah, nggak bertentangan. Ini tanyakan ulama manapun dia ya sama gitu kalau dalam madhab syafi'i. Baru nanti beliau kasih madhab Imam Malik, madhab ini adalah nanti. Itu saja insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Waktu Fatihah. Fatihah itu ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab kita Imam asy syafii radhiyallahu anhu, Bismillah minal Fatihah. Kita ikut para ulama mazhab Imam Syafi'i, termasuk mazhab Imam Malik. Cuman bedanya kalau mazhab Malik didiam, disirkan. Jadi dalam mazhab kita Imam asy syafii Bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi selain itu, daripada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bismillah bukan dari bagian dari surat Al-Fatihah. Artinya kalau kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i dan hendaknya kita mengikuti Syafi'i. Wong kita di Indonesia kok. Karena kita mengikut Imam Syafi'i, maka membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, Fatihahnya tidak sempurna. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, La salata liman la yaqra bihi ummil kitab. Tidak sah solatnya orang yang enggak baca Fatihah secara sempurna. Jadi bismillah menurut mata Imam Syafi'i bagian daripada Al-Fatihah. Maka hendaknya jangan gara-gara umrah lalu hilang Fatihahnya ketinggalan, bismillahnya ketinggalan di Mekah, bukan. Selagi kamu madhabnya Imam Syafi'i tetap baca bismillah dan yakin dan setiap surat ada bismillahnya. Dalam madhab kita Imam Syafi'i kecuali surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah juz 10, surat Taubah. Jadi semua surat ada bismillahnya. Jelas ya? Jadi untuk mata besar, Kalau mata Imam Malik sirkem, Bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman sekarang, cobalah kamu belajar bijak. Sederhana, belajar bijak. Kalau seandainya kamu membaca surat Al-Fatihah pakai nggak pakai bismillah, itu nggak sah menurut siapa? Madhab Imam Syafi'i. Baik, nggak sah menurut madhab Imam Syafi'i. Baik, kalau kalian tidak, kalau kalian membaca Bismillah, ada nggak ulama yang mengatakan tidak sah? Hah? Coba ini, jujur nih, ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau kalian pakai Bismillah lebih aman dalam hal ini, tidak ada ulama yang menyalahkan. Kenapa harus pusing? Jelas kan? Jadi kalau kita pakai bismillah di dimanapun berada, tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya. Khususnya apalagi di Indonesia. Indonesia rata-rata syafi'i. Jangan bikin syak jamaah deh. Kadang-kadang ini tidak pernah ngaji, kurang belajar. Gara-gara umroh aja, bismillahnya ketinggalan di Mekah sana. Ini kan masalahnya. Kita masa Imam Syafi'i hujahnya, oh, jangan bicara hujah. kan hujahnya kalau mau hujah. Akan tapi kita bicara tentang madhab dulu. Terus yang nggak pakai bismillah, Imam Abu yang nggak pakai bismillah adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal nggak pakai bismillah. Mereka orang besar, orang hebat. Cuman apakah selama ini belajar fikih Hambali ini? Mereka ini belajar fikih Syafi'i, ikut Syafi'i kok macam-macam. Jangan macam-macam lah, biasa saja sudah. Saya bukan tidak ngerti, saya ngerti madhab. Saya belajar empat madhab. Cuman saya di sini, kecuali saya jadi imam di India sana, saya tidak pakai di, menjadi imam di Madinah atau di Mekah sana pakai bismillah. Karena apa? Saya ikut kasihan mereka. Saya punya guru madhab Malik. Profesor Dr. Ali Tuhar Royan. Bin Jabah Ulama Azhar. Selama ngajar kita dan setiap maghrib sama isya kita sholat bareng. Tidak pernah beliau mau jadi imam. Ahsya'an Khalifahum, Katanya, aku tidak ingin berbeda dengan kalian. Nah, kalian syafi'i, saya Maliki. Sebab kalau saya pakai bismillah pelan. Saya ingin kalian saja jadi imam biar bebas. Karena di belakang jamaahnya apa? Syafi'i. Semuanya. Ajib. Orang alim bijak benar. Ini setengah alim juga. Enggak ada orang paksain. Enggak perlu seperti itu. Nah, kalian tidak usah ngerti kalau kalian belajar empat madhab di kampus. Kalian di kampus kan diajari kan? Tidak usah aneh-aneh. Ikut biar apa yang madhab syafi'i. Kitab Safinah bagaimana ajaran tuh Najah. Sulam Taufik bagaimana. Fathul Qorib gimana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Iya, Bahkan kalau seandainya kalian jadi imam di Madinah pakai bismillah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa jika kalian membaca bismillah tidak sah. Tidak ada. ada pun masalah kunut yang kalian tanyakan adalah khilaf di antara madhab. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada kunut. Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kalian pergi ke India, kalian tidak usah pakai kunut di India. Kenapa di India tidak ada kunut? Dan ulama besar kita hargai, kita tidak berani mengatakan tidak boleh dan tidak berani mengatakan yang nggak pakai kunut sesat. Loh, enak bener. Ini adalah orang sombong. Yang nggak pakai kunut adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Syaratnya benar. Makanya kalau kalau ada orang tidak pakai kunut, tanyakan apakah kamu Abu Hanifah? Kan begitu. Kalau dimatakan saya berguru dengan Imam Abu Hanifah, di mazhab Hanifah selesai, ada masalah. Cuman kalau di masyarakat Syafi'i tidaknya ada mazhab Syafi'i, Maliki, riwayat Imam Ahmad bin Hambal pakai kunut. Nah, jadi ini khilaf di antar mazhab. Lu apakah ada hujah? Kalau bicara hujah, yang lebih kuat adalah dalam mazhab kita Ternyata setelah dilacak, hujah. Yang Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah punya hujah. Jangan dicaci. Mencaci ulama bukan bagian kita. Akan tapi lihat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Imam Bukhari itu dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ya suila Anas bin Malik. Hal qanata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi hadis riwayat. Apakah Nabi berkudut waktu subuh? Dijawab na'am. Hadis Bukhari dan Muslim. Jawab na'am. Qabla ruku'i wa oh, ba'da ruku' Dijawab oleh Sayyidina Anas. Ba'da ruku'i yasiro. Setelah ru, ruku. Kunut. Ini adalah jelas hujahnya dari madhab Imam Ash-Syafi'i langsung kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka mengatakan itu kunut nazilah. Kunut untuk karena musibah. Oh, enggak, ini pertanyaannya qanatat subah. Subuh. Dan banyak riwayat dari para imam, Imam Bayhaqi, Imam Ahmad, Imam Hakim meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahron. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut satu bulan. Qanata syahron kunut nazilah karena ada musibah. Syahron. Yad'u ala qatili bani yad'u ala qatili bi'ri ma'unatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Orang-orang yang maksudnya mendoakan marah Nabi Muhammad kepada orang yang membunuh para hufat Quran di Bi'ir Ma'unah. Di sumur Ma'unah. Bi'ir Ma'unah. Thumma taroka. Kemudian kunutnya itu kunut sebulan itu setiap sholat. Makanya kita kalau ada musibah, tolonglah dengar Palestina. Kunut setiap sholat. Kalau kunut Nazila ini disepakati, biarpun madhab Imam Abu Hanifah, kunut karena musibah ada. Jadi jangan sampai setiap kunut langsung dianggap ini sepakati empat madhab. Kalau kalian dengar musibah di Chesnya, di Afghanistan, di ini, di Irak, di ini, Allah langsung setelah setelah apa? Sami Allahu liman hamidah baca doa langsung Allah mahdina. Langsung doa Allah mansuril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu doa namanya kunut nazilah. kil yahud dan nasrul musyrikin karena mereka menghancurkan mati. Kita doain tidak apa-apa. Tumma tarak kemudian Nabi meninggalkan Akhirnya ditinggal oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Ditinggal ketiguna tersebut. Fa'amma subhu spesial. Adapun salat subuh, falam yazal yaknut, Nabi terus masih berkunut hatta faraqad dunia sampai mati. Artinya spesial subuh tidak ditinggalkan dan itu yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i, maka kunut subuh adalah ada. Dan sehat kunut bagaimana? Sehat kunut itu boleh dengan Allah mahdini fiman hadaik wa'afini man afin boleh. Kalau tidak hafal itu langsung saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Intinya doa. Ada sebagian orang gara-gara tidak hafal kunut tidak kunut. Kalau tidak hafal kunut baca Rabbana atina sah. Yang mengatakan tidak sah itu ustaz sakit. Tidak harus Allah mahdina fiman hadait wa'afina fiman afid. Wa ta'lana fi man ta'lait, wa barik lana fi ma'atuid, wa qina syar. Itu, itu memang kunut. Ada kunut, kunut Sayyidina kunut Rasulullah. Ini ada kunutnya Sayyidina Umar. Bagi yang tidak hafal kunut Rasulullah dan kunut Sayyidina Umar, baca kunut apa saja. Kunutnya adalah doa. Konata masuk mendoakan. Jadi doa setelah sami Allah manhamdar mana doa. Enggak ada ya, Allahumma hdini fi man Allahumma hdina fi man. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah. Dan tolong ini ajarkan kepada orang awam sekalipun. Agar mereka berpegang pada madhab. Karena berpegang pada madhab ciri ketawaduan. Kadang orang belajar fikih perbandingan di kampus semester 1. Sudah ada perbedaan. Bah, sudah kanangan ini Besok begini, besok begitu. Nggak begitu cara beribadah. Padahal ada tawaduk. Kepada para imam, saya imam. Saya belajar madhab, tapi selain berpegang pada madhab syafi'i. Di kalangan lain. Tapi di saat sendiri saya mungkin memaaf, menggunakan madhab lain. Jadi ibu-ibu di kampung yang belum apa? Belum bisa doa kunut yang panjang, ya sudahlah pakai Bu, pakai Rabbana Hatina saja deh. <laughs> Itu sah, pahalanya dapat. Bahkan ditarikan sebagai sunnat ab'ad. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i bukan sekedar sunnah biasa. Sunnah ab'ad seperti bagian daripada sholat. Sehingga kalau ketinggalan, disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau kita bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, tetap disunahkan untuk kunut diperpendek saja tidak harus pakai kunut yang banyak Rabbana atina fid dunya hasanah biar tetap mendapatkan kesunahan yaitu disunahkan seperti itu jadi sederhana kita perlu patuh kepada ulama sudahlah kau usah aneh-aneh sederhana ilmu itu sederhana makanya kalau beliau ngajar itu ada saya kasih perbandingan kalau di masyarakat ada khilaf yang tidak kunut mungkin ikut madhab Abu Hanifah sehingga saya kedatangan tamu dari India dia tidak kunut, ya sudahlah. Dia sangat sederhana, jelas orang ini India, jemaah tabligh dari India, Pakistan. Oh ya, sudah maklum. Ada. Tapi kalau orang Indonesia ya asli madhab ya tidak bisa. Jangan seperti itu dong. Kemudian jaga riar, ummah itu jaga. Masa kami sudah mayoritas syafi'i. Yang nggak benar itu satu. Orang yang nggak mau kunut lalu berkata, yang benar itu nggak kunut, yang kunut bid'ah. Oh, ini kurang ajar. Imam Abu Hanifah pun nggak ngomong gitu. Jadi kalau anda tidak kunut, kalian tidak kunut karena ikut Abu Hanifah, hebat. Gak apa-apa tidak kunut karena ikut siapa? Imam Abu Hanifah. Bagus. Karena ikut Abu Hanifah. Tapi yang berkata bahwasanya yang tidak kunut adalah salah berarti menyalahkan imam besar Imam Syafi'i. Jangan menyalahkan. Saya kalau di India, saya tidak akan kunut. Saya hargai ulama India. Kita tidak boleh merasa lebih pintar dari ulama-ulama mujtahidin. Kita punya adab, tata kerama di dalam kita menuntut ilmu. Itu saja insyaallah. Ada yang lain? Susahwi sebabnya ada lima. Yang pertama adalah meninggalkan abadu min abadi salah. Meninggalkan kunut, tasyahud awal, Kemudian melakukan sesuatu yang jika disengaja adalah membatalkan. Tapi dia melakukannya tidak sengaja. Mestinya duduk, lakonnya dia berdiri. Mestinya tasyahud akhir. Ya kan? Totonya dia langsung berdiri. Berarti kan kalau disengaja kan batal. Cuma waktu berdiri tadi dia tidak sengaja, sengaja. Maka langsung balik. Termasuk diantaranya apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tentunya apa? Kurang satu rakaat. Tuh. Langsung nyambung lagi sholatnya. Nggak usah dibatalin langsung. Mau salamnya nggak sengaja kan? Akan tapi coba diperhatikan. Waktu dia salam itu kan nggak ngerti. Dan dia tidak batal. Sholatnya tetap sah. Cuman disunahkan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi, selesai. Sujud sahwi, sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Setelah selesai tasyahud, sebelum salam sujud sahwi adalah dua kali. Dua kali sujud sahwi. Yang dibaca adalah dalam sujud terserah apa saja. Subhana rabbil azimi boleh, rabbil a'la boleh, tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha boleh. Subhana seperti tasbih yang paling sebagian ulama menghimbau membaca tasbih seperti tasbih di dalam sujud. Memang ada subhanaman man la yanamu subhanalladzi uh, subhanalladzi la yanamu wala yasfu itu adalah karangan ulama sesuai dengan maknanya dan juga boleh. Yang penting ada subhananya. Ulama itu karangan ulama bukan hadis Nabi itu. Bukan Nabi ngajarkan. Memang itu maknanya subhanalladzi maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Secara makna sesuai dengan apa? Dengan kelupaan kita. Akan kita ketahuilah kalau kita baca subhana rabbiyal a'la adalah itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada subhananya namanya <laughs> sujud ada tasbihnya. Baik yang lain. Kunut semuanya. Iya kan kunut. Kunut. Karena itu. Jamaahnya kunut semuanya. Imamnya yang enggak, Ya salah. Jamaahnya ahli kunut semuanya. Kalau di Indonesia nggak mungkin tidak ahli kunut. Dari mana ada jamaah di Indonesia ada ahli kunut? Kunut. Oh enggak, dia ke bawah sebetulnya. Dia karena kedatangan imam baru baru berubah. Tidak mungkin Indonesia tuh. Indonesia tidak ada sejarahnya. Maka Abu Hanifah tidak masuk ke Indonesia. Tidak mungkin, coba buktikan, tidak mungkin. Hanya orang akhirnya dalam setahun ini sudah berubah karena terbiasa. Kunut kembalikan. Jadi ada yang itu seperti yang semua untuk langsung seperti saya itu. Jadi katanya itu Aslinya jamaah itu syafi'i. Cuman karena di masjid itu ada perubahan, maka dia ikut, nggak ngerti itu semuanya. Dikembalikan dong, kita punya tugas. Kecuali di madhab sudah jelas itu madhabnya Abu Hanifah. Oh dia bukan ikut Hafid. Dia bukan ikut Abu Hanifah. Jamaah itu. Ikut orang yang mengatakan kudut adalah bid'ah. Itu yang paling bahaya. Jadi diam-diam yang berkudut dikatakan bid'ah. Ini kan kesesatan. Kalau seandainya mengatakan kami jamaah sini Ustaz, kami ikut Abu Hanifah. Allah hormat saya. Kalau mengatakan ikut Abu Hanifah hebat. Karena Abu Hanifah hebat. Cuma kadang-kadang mengatakan bid'ah yang kunut bid'ah. Bagaimana kunut? Kunut yang kunut bukan bid'ah, yang tidak kunut juga bukan bid'ah. Ini masalah khilaf yang mau kunut-kunut, yang tidak-tidak. Sekarang dikembalikan kepada asal Indonesia semuanya. Saya di kantor, sebuah kantor perkantoran. Jadi biasa tidak kok kunut katanya. Yang biasa tidak kunut imamnya atau jemaahnya. Saya ingin tahu. Ya imamnya baik. Kalau jamaah asli kunut. Coba tanyakan dulu sebelum pergi ke sebelum kerja di kantor sini kunut tidak di rumah. Kunut bu ya. Coba tanya satu-satu. Ini kunut bu ya, kunut bu ya, kunut bu ya. Permasalahannya orang yang tidak kunut saat ini ada yang sekedar ikut-ikutan. Itu dikembalikan susah. Tapi yang paling berbahaya meyakini bahasanya yang berkunut adalah bid'ah. Itu loh subhanallah. Di Cirebon itu luar biasa, nggak bisa diingatkan. Ya Ustadz, Imam Bukhari ini periwayatnya. Yang berkata, Bunaya bid'ah. Yang mengatakan hadis buat saya, eh ya Bunaya jangan lakukan kunut itu bid'ah. Itu hadis riwayat bukan dari sahih. Bukan Bukhari, bukan Muslim perawinya. Itu yang dipegangi. Lalu katakan bid'ah. Bisa mengalahkan hadis Bukhari yang tadi kita sebutkan. Cuman kita tetap kita hargai Imam Abu Hanifah. Kita pun tidak berani mencaci. Sederhana soalnya. Anda kunut. Harus pede. Apa yang kita khawatir? Kadang-kadang itu gampang takut. Oh besok nanti saya tidak boleh ngaji lagi di sini. Wah ini sudah bukan karena Allah. Nah. Masyarakat Malaysia semuanya kunut. Kita lihat ada beberapa masjid yang berubah. Karena banyak itu orang awam nggak ngerti. Kalau sudah umroh dipikir oh, bagus nggak pakai bismillah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ikut-ikutan. nggak pakai kunut. Ikut-ikutan. Tapi kalau mau belajar, belajar. Saya ngerti mazhab Abu Hanifah dan saya juga menghafal hujahnya Imam Abu Hanifah. Baik, jadi kita bukan menghadirkan khilaf. Di sini kan tadi tidak kunut. Ya mungkin beliau tidak lupa apa lupa atau tidak tahu saya tidak ingat tidak tahu kebiasaan di sini seperti apa. Kan mungkin lupa. Cuma saya harus sampaikan kebenaran. Saya hanya mengingatkan saya. Baik itu saja. Hadis Bukhari, aku nata Nabi sallallahu alaihi kau "Na'am, qabla ruku' ba'da ruku', ba'da ruku' ya siro subuh." nas fi subuh Bukhari Muslim hadis Bukhari hadis nomor 1001 enak, enak. kalau pengen tahu nomor hadisnya sekalian sudah jelas di Bukhari meriwayatkan begitu kenapa kita masih bingung mereka lalu seolah olah soheh bid'ah karena ada suatu ketika apa tidak pernah di belakang Abu Bakar Umar bukan Bukhari bukan Muslim tidak bisa mengalahkan hadis sahih sama Bukhari Muslim menurut kita pada iman Syafi'i. Kita perlu insaf dalam hal-hal kayak begini. Saya kalau dimanapun saya biasa langsung. Selagi saya di Indonesia, bahkan di luar Indonesia saya lihat nanti kohnya. Sebab pada nafiah, Abu Hanifah itu kebatas. Pakistan, India, Yaman bagian Zabid. Saya punya guru Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah juga banyak. Tapi mereka memang jujur, jujur subhanallah. Namanya Sayyid Muhammad Sayyid ada Syekh eh, Az-Zu'bi, ada seorang alim profesor Dr. Zu'bi. Beliau adalah Hanafi, enggak pernah mau jadi imam. Subuh. Selain subuh mereka mau. Cuman mereka ngikuti kita. Selain subuh. Kalau juga ada kurang baiknya. Cuman begini loh, kalau kali kalau kita kalau kalian ragu kalian ragu takut masyarakat ini tidak senang dengan kunut sesungguhnya. Kalian tetap berkunut cuman kalian tambah. Ditambah dengan kunut nazilah biar tidak ada yang bisa menyalahkan kalian. No, oh, saya kunut nazilah kenapa? Itu marah sama saya. Allahumma ya Allah suril muslimin wal muslimat. sepakat di Palestina. Eh di Palestina diribut loh ya kalau kalau kuman ada ribut. Ya Ustaz, antum ngaji itu enggak. Ya. Jadi cukup ditambah dengan dengan ah? Allahumma tidak fi man hadina wa salatu Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudur man khadal islam wal muslimin. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa enggak jadi kunut? Ini jemaah tidak pernah pakai kunut. Kamu bikin gerah. Ya Ustaz yang kealiman Ya Ustaz yang terlalu pinter Saya baca kunut nazilah oh, Mau nyalahin tapi kalau masyarakatnya diam berarti masyarakatnya terima. terima. Memang kita. Jadi kita perlu ilmu. Bukan ikut-ikutan. Makanya nyatet. <laughs> nyatet. Baik ini saja yang lain. Dan jangan merendahkan siapapun. Kalau di kampungmu ada orang yang tidak baca kunut, mungkin tidak hafal kunut. Sebab kita menemukan banyak di kampung orang nggak hafal kunut. Selagi dia sholat sendiri cuma gini kok. Cukup. Tapi kalau jadi imam nggak bisa, karena tidak hafal kok. Allah alam Yang lain? Cukup sudah. Ayo. أصرف علينا وعليكم فتوى العارفين وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والصالحين طهر قلوبنا يحسن فروجنا بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليكم